berdosa membenci orang yang berkhianat dengan kita. Ini pengkhianatan mungkar. Salah satu sifat orang munafik kalau bercerita dusta, kalau berjanji ingkar janji, kalau diberi amanah dia khianat. Kalau dia masih macam itu berarti dia mungkar. Robah dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani dengan lidah. Tak sanggup dengan lidah, fabiqalbi. Jaga jangan terlalu rapat dengan dia agar kita terselamat. Kita benci kerana pengkhianatannya. Tapi bila dia dah tobat, sambung silaturahim baik atau ibu minazambi kamala zambalah orang yang bertobat seperti tak berdosa saya benci tengokkan perbuatan kamu dahulu tapi manakala kamu dah buat baik maka kamu adalah sahabat saya jangan benci kena orangnya tapi kerana pengkhianatannya hilang pengkhianatannya maka dia sahabat kita